warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma Pada hari ini kita akan bahas tentang soft skill. Soft skill. Soft skill pasti kebalikan dari hard skill. Bapak-bapak dari Telkom, hard skillnya adalah soal ketelkoman. Tapi kalau soft skill adalah keahlian yang mengiringi hard skill. Misalnya kemampuan mengapresiasi diri, berkomunikasi, dan lain-lain. Itu namanya soft skill. Dan sekarang ini dipelajari secara khusus. Bahkan di ITB ini ada semua mata kuliah diberikan soft skill. Ini di ITB untuk satu semester diberikan satu setengah jam. Mudah-mudahan nanti bisa diambil. Oke. Kita mulai dari sini dulu. Tujuan hidup. Sebab kalau orang kerja di Telkom misalnya tidak punya tujuan hidup, nanti jenuh pasti. Ingin cepat pensiun, jenuh, capek, stres. Ya, sehingga kita perlu pegang tujuan hidup. Kalau kita rinci ada lima tujuan. Satu adalah untuk ibadah. Bapak dari kerja dari jam 7 sampai jam 4 sore bahkan sampai malam kalau hanya untuk gaji pasti rugi rugi tapi kalau ibadah dari jam 7 sampai jam 4 jam 4 sore dihitung per detik ibadahnya itu luar biasa dan Bapak di Telkom adalah level amalnya amal komunitas ada empat level amal, amal individu, amal populasi, amal komunitas, amal ekosistem. Amal individu ialah untuk kepentingan pribadi. Sekarang sholat nih, sholat duhur, asar, ya udah pribadi aja pahalanya. Orang lain kebagian apa? Tidak ada. Bapak umroh tiap tahun dua kali, haji tiap empat tahun, Pahalanya siapa? Ya sendiri. Orang lain tidak kebagian. Itu amal individu. Yang kedua amal populasi. Ialah amal-amal yang bermanfaat juga untuk orang lain. Misalnya menolong orang, ngasih uang ke pengamen, ke peminta-minta, itu populasi. Tapi amal begitu akan susah, sulit menjadi sesuatu Orang miskin dikasih begitu, jadi kaya nggak? Nggak mungkin, sulit. Sitka begitu, sitka sporadis. Punya pahala? Punya, tapi tidak besar. Naik yang ketiga disebut dengan amal komunitas. Ialah amal-amal yang bermanfaat untuk orang banyak. Buat masjid, buat madrasah, buat jalan raya, dan telkom asal benar kerjanya termasuk kerja dalam bidang ibadah amal komunitas. Kalau telkom sehari mati aja jaringannya, ah udahlah atau listrik mati aja sehari. Banyak orang yang rugi luar biasa. Maka Bapak dan Telkom niatkan sebagai ibadah dan ibadahnya termasuk amal komunitas. Luar biasa. Yang keempat, amal ekosistem dia amat ama menyangkut orang baik menyangkut semua sistem ke hewan santun, ke pohon-pohonan dilestarikan, ke orang muslim dihormati, non muslim dihargai, kepada air dihemat dan lain-lain itu aman ekosistem itu luar biasa jadi sekali lagi niat kita di sini ibadah yang kedua ada pengorbanan Sangat mungkin ada orang yang kerja sampai larut malam tapi tidak seimbang dengan gajinya. Mungkin begitu mungkin. Ada kita ngelemur tapi nggak terhitung dengan gaji. Sangat mungkin. Tapi itu semua masuk pada pengorbanan. Inna solati wa nusuki wa mayyamati alamin. Yang berikutnya bermanfaat bagi orang lain. Tujuh hidup bermanfaat bagi orang lain. Percuma dia doktor, profesor, kalau orang sekitar berikan manfaatnya. Lebih baik tamatan SD asal orang lain mendapatkan manfaatnya. Yang gawatnya sudah SD nggak bermanfaat. Itu musibah. Berikutnya ada material dan finansial. Kata hadis ada tiga ada tiga kebahagiaan bagi seorang muslim. Satu, muslim memiliki istri yang solehah kedua rumah besar banyak tamunya, yang ketiga kendaraan yang cepat. Bagi kita boleh memiliki itu. Satu istri yang soleha, rumah besar banyak tamunya. Yang punya rumah kecil, rumah kecil susah. Small is beautiful itu adalah barat, individual. Nah kalau ingin bagus, rumah besar banyak tamunya, banyak anjingnya rumahnya gede, banyak anjingnya, nggak ada yang bisa bertamu, nggak bisa. Yang ketiga, kendaraan yang bagus. Sekarang rumahnya kecil, isi, isi soleha, masih lumayan, tentram Yang gawatnya rumah kecil isi bawel, itu musibah. Mobil mau gue keruh ah. Yang keempat, mardotila Ujung-ujungnya Allah ridho. Percuma segala punya jabatan tinggi, duit banyak. Kalau ujinya Allah tidak, tidak. Zillah. Sekali lagi kita di sini hidup yang di Telkom, yang ibadah, ibadah, ibadah. Soal duit itu nomor sekian. Soal penghargaan nomor sekian. Yang penting aku ibadah. Insya Allah tidak akan jenuh. Sudah usia 48 tahun, 49 tahun, ah jenuh. Tapi ibadah pak, ibadah. Gede pahalanya, meng, belum mati pak. Iya ya. Bukan soal gaji, gaji nomor sekian, tapi ibadah ini pak. Hmm, iya ya. Semangat lebih. Berikutnya, hakikat hidup. Hidup adalah rangkaian masalah. Sebelum kerja, sebelum kuliah ada masalah. Sudah sedang kuliah ada masalah. Sudah punya istri ada masalah sudah punya anak, ada juga masalah. Jadi dirut, ada juga masalah. Jadi menteri, banyak juga. Jadi presiden, apalagi. Kalau begitu, hidup adalah rangkaian masalah. Jadi kalau dia, aduh, hidup banyak masalah. Emang hidup. Kalau nggak mau banyak masalah, mati. Udah mati pun, ada masalah. Sebab mati hanyalah pintu dari hidup di alam dunia pindah ke alam arwah. Hanya pintu aja. Hidup di alam arwah dulu, terus alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Hidup terus. Jadi kematian hanyalah pintu saja. Jangan dianggap mati itu sebagai segalanya. Enggak, mati hanyalah pintu, pintu masuk. Kemudian esensi hidup Esensi hidup adalah perjuangan mengatasi masalah. Ulangi, esensi hidup adalah perjuangan mengatasi masalah. Yang Allah nilai perjuangannya bukan hasilnya. Ada orang kerja dari pagi sampai malam hanya dapat 20 ribu. Baikkah dia? Tergantung prosesnya. Kalau dia giat, dia ya pahala gede walaupun gajinya kecil. Sekali lagi bukan hasil tapi proses. Maka orang yang paling banyak ibadahnya manakala banyak perjuangan. Dia punya anak satu, dua, berjuang pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, miskin, sebagainya. Sangat mungkin dia mendapatkan santupah mendapatkan ampunan dosa lebih banyak. Sangat mungkin. Jadi kalau Bapak punya masalah, itulah hidup. Dan kita tidak usah menghindari masalah. Yang kita minta kepada Allah gini, Rabbana la tu'akhidna inna sina au ahpokna Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamatahu alimah qablina Rabbana ini Rabbana wala tuhamilna mala Ya Allah jangan kau bebani kami dengan beban di luar kemampuan kami. Jadi kita berdoa tidak boleh begini, Tuhan hindarkan aku dari masalah. Tidak boleh, boleh. Tidak ada contoh. Hanya begini, ya Tuhan, mohon Tuhan, kalau aku diberi masalah, yang terlalu berat Tuhan. Itu boleh. Jadi kalau nggak ada masalah, nggak hidup. Gitu. Visi hidup Visi adalah gambar visi adalah cita atau gambar masa depan. Gambaran besar mengenai apa yang ingin dicapai di masa depan. Visi kita secara global adalah terekam dalam kalimat Robbana atina fid Hasana hasanah wa fil akhirati hasana wa qina Visi kita dunia hasana sukses akhirat hasana masuk surga itu visi jadi visi kita adalah dunia bahagia akhirat bahagia jauh dari neraka masuk surga tapi visinya secara perorangan silakan misalnya saya bercontoh nih Bapak Pak Herman apa visi Bapak visi hidup saya ingin menjadi pengusaha sukses yang sanggup memberikan kesejahteraan kepada karyawan. Memiliki rumah yang besar dengan prinsip dapur terbuka. Yang lapar silahkan masuk ke dapurku. Dapurku akan terbuka terus. Yang minta-minta masuklah. mudah cara begitu aku banyak rezeki. Terus memiliki ya, kemudian rumah yang rumah yang berdampingan dengan masjid. Kalau bisa, tapi jangan semuanya. Kelas ibu pasti banyak. Kemudian memiliki isi yang solehah. Memiliki tiga orang anak yang kuliah pada prodi yang berbeda. Satu kedokteran, satu elektro, telekomunikasi. Silakan. Tuh. Kemudian apa lagi? Saya ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Boleh. Tapi ini di tergenerasi, tergenerasi antara apa? Antara duniawiyah dan uhrawiyah. Silahkan Pak Dodi gimana isinya? Saya ingin jadi anggota DPR. Ingin pakai lambang DPR. Kemana-mana saya bawa sumbangan untuk fakir miskin. Terus saya akan menjumpai para janda tua yang muda enggak. Saya akan kasih uh, santunan. Oke. Okay. Jadi dia berjuang di DPR. Ibu kemana ibu? Saya ingin jadi seorang perempuan karir yang bisa ambil perusahaan. Nah, silakan masing-masing, tapi terkasi antara di dunia saya sana. Peran. Peran kita, peran kita, maaf lewat ya. Peran, peran kita manusia adalah sebagai khalifah fil Ulangi. Apa perannya? Khalifah fil apa cirinya? Khalifah fil ar manakala dia sanggup mengelola bumi dengan sebaik-baiknya. Ulangi, khalifah fil ar adalah orang yang sanggup mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sehingga tenaganya, pikirannya bermanfaat bagi orang lain. Rasanya masing-masing. Sudahkah ilmu saya bermanfaat bagi orang lain? Kalau bermanfaat bagi khalifah. Sudahkah saya di Telkom sekian tahun bermanfaat bagi yang lain? Ya bermanfaat berarti khalifah. Jadi khalifah cirinya manakala dia bermanfaat bagi orang lain. Apa misinya? Misinya adalah lihat ayat 11 misi khalifah adalah memakmurkan bumi ulangi ada misi hayawan ada misi syaitan, ada misi khalifah. Misi hayawan ialah hidup sendiri. Makan sendiri. Punya kandang, sarang sendiri. Itu hewan, hewan. Kalau syaitan misinya adalah mengacak-acak orang lain. Orang baik tarik ke jadi jahat. Orang yang baik, eh, orang yang tidak baik tarik ke lebih jahat. Tapi kalau misi khalifah adalah bermanfaat bagi orang lain. Kalau saya, saya ternyata sering membawa orang lain kepada kejelekan, saya adalah setan. Tapi kalau saya tidak peduli kepada orang lain, namanya disebut dengan hayawan. Nah kalau saya sebagai khalifah, saya harus care dan bermanfaat bagi orang lain. Kalau itu udah udah kita pegang, saya nama Anu pekerjaan di Telkom. Sudahkah saya bermanfaat bagi orang lain? Di kampung saya, di krt di krw di kantor. Kalau begitu, saya adalah khalifah. Tinggal ngukur aja. Pedomannya, kita memiliki pedoman ada berapa? Ada empat pedoman, ada tiga pedoman. Boleh empat tambah satu lagi. Pedoman pertama adalah Al-Quran. Kalau ingin sebagai khalifah sukses, pegang Al-Quran. Yang kedua, as-sunnah atau hadis. Yang ketiga, istihad. Istihad adalah sesuatu yang sesuatu yang dianggap di Quran tidak ada, dari tidak ada. Dia beristihad sendiri menggunakan akalnya. Saya berikan beberapa contoh istihad di sini. tentang ini, tentang masalah transgender misalnya. Maaf nah, ya. Maksud ini. bunuh diri. Bunuh diri. Ketika ada orang bunuh diri, kata hadis bahwa orang bunuh diri akan di neraka abadi. Finari jahannama fiha abada. Dan dia akan mengulangi perbuatannya. Misalnya dia minum minum racun, racunnya ber, ber, ber, bereaksi, dia muntah-muntah, keluar darah, mati. Di akhirat dia akan mengulang-ulanginya. Minum racun lagi. Minum racun lagi. Berulang-ulang. Nah sekarang dia punya tangga, meninggal dunia. Ya kan, bunuh diri. Wajibkah disolati? Padahal dia akan masuk neraka. Kata orang, oh nggak bisa. Dia kasihan, dia bunuh dirinya gara-gara gara-gara dia punya masalah, terus dia stres, terus dia agak gila, bunuh diri. Kalau begitu dia nggak berbuat dosa dong, karena dia sedang gila kacang lain oh nggak bisa dia ketika berdiri dia sedang sadar ya dia dosa oh enggak enggak dosa oh dosa nah, ini dengan istihad jadi istihad digunakan ketika ada hal yang tidak jelas di Quran nggak jelas pakai istihad jadi banyak persoalan yang kita harus kerjakan ketika menggunakan istihad yang berikutnya adalah mereka tadi Yang ketiga adalah rasio. Sayan. Sini tambahkan kuat sayan. Al-Quran, As-Sunnah, dan sayan. Sayan adalah pedoman hidup. Jadi kalau seorang muslim tidak pakai sayan, dia akan gagal. Yuk kita lihat ke belakang. Ibnu Sina, Afesun. Dia seorang ustad, plus dia seorang ahli kedokteran. Dia pakai pakai, pakai rasionya. Ibnu Rusdi, dia seorang ustadz dan dia juga seorang filosof. Yang kita kehendaki sekarang adalah dia seorang ustadz dan dia seorang saintis. Bapak saintis juga ustadz. Saya ustadz juga saintis, begitu harusnya. Dan itu dikerjakan dulu, sekarang nggak ada, jarang. Dulu ada Apeson, ada Ibnu Sina ya, ada Ibnu Rusdi, luar biasa. Dia, dia dokter, dia tabib, dia ustadz. Dia filosof, dia ustadz. Sekarang enggak. Yang usah-usah sebelah sini. Yang ahli kimia-kimia sebelah sini. Sehingga tidak met ilmunya. Sehingga tidak mendapatkan sesuatu yang yang utuh. Berikutnya. Kalau ingin sukses, kata Al-Quran, adunia laibun. Dunia itu adalah permainan. Bukan main-main. Ulangi. Dunia itu adalah laibun, permainan bukan main-main. Jadi kalau kita untuk menang, wajib kita nyatagi. Sekarang misalnya pemilihan wali kota, nggak mungkin kita menang kalau tidak ada permainan. Strategi. Sekarang mau jadi direktur Telkom, nggak mungkin kita jadi Telkom kalau tidak punya strategi. Ini bukan main-main. Nah, sering-sering dikatakan dia main-main. Akibatnya orang-orang Islam tidak mendapat yang terbaik. Sehingga orang-orang sering mengatakan begini, untuk apalah dunia? Dunia itu tidak akan dibawa mati. Itu salah. Saya punya prinsip yang tidak seperti itu. Saya dipegang kepada gini, tadi di dunia sana akhir hasanah. Jadi kuasailah dunia sehebat kuasailah dunia, tapi dunia jangan menguasai hatimu. Ambil jabatan yang paling tinggi, tapi jabatan jangan melupakan dirimu. Kemudian cari harta sebanyak-banyaknya, tapi harta jangan buat kamu lupa diri. Yang paling baik itu muslim ialah muslim yang sudah dia pinter, dia kaya, dia kuat badannya dan dia haji ibadahnya. Nah, itu muslim yang yang baik. Kemudian di sini dikatakan yang terakhir ada 5C. Yang pertama ada konsep. Kalau ingin jadi orang yang baik mesti ada konsep. Konsep adalah setak atau tujuan, goal yang tertulis yang sudah dilengkapi dengan langkah-langkah pencapaiannya. Saya gini, Bapak DKM di DKM sini. DKM masih punya konsep. Tapi nggak cukup konsep. Yang kedua perlu komitmen. Komitmen adalah keterkaitan secara kuat terhadap konsep itu. Misal, saya ingin semua jamaah masjid Darul Ihsan misalnya masuk ke masjid 5 menit sebelum waktunya. Sebelum waktu azan misalnya. Kemudian saya ingin tiap-tiap tiap-tiapnya masjid bisa menghafal minimal surah sepertiga juz amma. Itu dengan komitmen. Yang ketiga konsistensi ialah istiqomah. Ada uang, tidak ada uang, sholat. Sakit atau sehat, sholat Pokoknya dimanapun dia berada, baik sibuk maupun tidak sibuk, atau sakit, tetap dia merasakan eh, ibadah dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya kompeten dan yang kali yang terakhir koneksi. Ini sebagai penutup. Namun bagaimanapun juga, semua konsep tadi kalau konsep tadi konsep yang lima tadi akan menjadi baik kalau seorang eh, kalau semua orang memiliki sikap ini satu memiliki sikap sidik dan amanah tablik dan patona. kalau bahasa kita sidik itu adalah metik integritas saya melihat ada seorang gini dia seorang ustad, seorang ustad, dia pinter ceramahnya bagus tetapi pada ujung-ujungnya dia melanggar ucapannya sendiri. Katanya dia tidak akan berpolitik, ujungnya dia berpolitik. Maka setelah itu orang mengatakan dia ustadz mustakmal. Apa mustakmal? Mustakmal adalah air yang suci tapi tidak disucikan. Sehingga dulu dikagumi berikutnya ah udah bohong lah. Dulu ngomongnya begitu, sekarang ngomongnya begini. Kenapa tidak sidik? Nah dia pintar luar biasa. Ceramahnya bagus luar biasa. Kenapa dia nggak dihargai? Karena tidak memiliki integritas, tidak sidik. Yang kedua, yang kedua itu amanah, kredibel. Apa itu kredibel? Percaya orang. Dia kalau janji tepat waktu. Jangan begini. Ketika Bapak berjanji, insya Allah lah saya datang. Jam berapa? Jam 4. Betul ya? Jam 4. Eh, pas jam 4 ditunggu-tunggu dia nggak datang. Atau Ustaz, Ustaz, siap ya ceramah ya di saya? Iya siap. Hari Rabu kan? Jam 3 ya, jam eh, jam, jam 13 ya? Ya Ustaz, benar ya? Iya. Deal Ustaz? Deal. Udah ya? Udah. Dipersiapkan segala-galanya. Pada pas jam 13 ditelepon. Ustaz, kok nggak datang? Gimana ini? aduh mohon maaf ya saya nggak bisa nih ada undangan ke sana maka ini adalah sudah tidak amanah yang begitu bukan lagi ustad coret aja udah tidak amanah ini bukan soal pintar soal kredibilitas yang ketiga tablik tablik itu pandai berkomunikasi tapi tablik itu ketiga Fatona juga keempat. Fatona yang keempat Fatona. Pintar. Fatona itu keempat. Tapi yang paling penting itu sidik tadi. Kalau orang sudah tidak sidik, sudah fatonahnya tidak bermanfaat. Dia pandai berkomunikasi, tidak bermanfaat. Yang penting sidik. Jadi memang ada empat sidik, amal dan pemotongan. Tapi yang pertama sidik. Nah kalau sidiknya hancur, hancurlah semuanya. Bahkan kata surat Atin ayat pertama watini wa zaitun dan seterusnya. Kenapa soal manusia diawali kalimat dengan dengan kata-kata atin. Watin demi pohon tin. Wa zaitun pohon zaitun. Apa itu pohon tin? Apa itu buah tin? Buah tin adalah buah yang banyak di Timur Tengah. Bentuknya kira-kira segede bentuk ini lebih besar dikit kayak kesemek itu isinya biji-biji kecil itu buah tin kalau dimakan enak. Tapi kalau buah tin sedikit busuk aja akan dibuang. Lain dengan mangga. Kalau mangga satu buah mangga dikit busuk tinggal dibuang busuknya dengan pisau dibuang dimakan sisanya. Durian satu kepala busuklah satu baris tinggal dibuang dimakan sisanya. Tapi buah tin nggak bisa. Buah tin satu buah sedikit buruk akan dibuang semua. Itulah manusia. Dia hebat, misalnya dia itu orangnya pintar, dia jujur, tapi dia suatu ketika pernah ketahuan berbuat mesum dengan seorang isi orang lain. Udah jatuh dia sekaligus. Jatuh dia. Dia pintar, dia hebat, tiba-tiba jatuh. Atau gini, dia kepada menjaga diri kepada wanita bagus. Korupsi tidak pernah. Tapi sayangnya dia sombong. Maka akan hancur semua. Oleh itu maka digambarkan dengan buah tin. Buah tin ada sebagai sebuah gambaran manusia itu perlu seperti tin utuh semuanya nggak boleh cacat. Itu cacat sedikit aja udah hancur semuanya. Nah maka dalam modal kepribadian ini ada empat sidik, amanah, tablik, patona keempat-empatnya sangat penting, tapi yang paling penting pertama adalah sidik. Dia memang fatonah, dia cerdas. Dia tablik, komunikatif kalau ngomong memang dia bagus. Tapi dia tidak sidik, tidak amanah, maka orang itu akan hancur. Maka itu maka sekali lagi bapak-bapak yang dirakom, yuk kita barang-barang niatkan supaya kita pertama tadi kita ingin di Telkom ini bekerja betul-betul bukan untuk gaji tapi untuk untuk ibadah. Insya Allah kita punya pahala setiap hari, setiap jam, setiap detik. Yang kedua, kalau ada masalah, ada fitnah, ada gosip, ada kekurangan duit, ada kesakitan, itu biasa, jangan jadi stres. Nah, itu adalah masalah hidup. Yang ketiga, kita penting untuk berjuang, berhasil atau tidaknya bukan masalah, yang penting perjuangannya kita kerjakan. Yang keempat, Visi kita adalah di dunia hasanah fil akhirati hasanah. Visi yang lainnya hanyalah tambahan-tambahan. Yang penting hidup kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia, bahagia juga di akhirat. Mudah-mudahan juga kita berperan sebagai khalifah. Khalifah adalah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bukan di pribadi. Kemudian yuk kita latihan menjadi orang-orang yang yang sidik, amanah, tablik dan patona. Saya kira cukup sekian. E, saya tergesa-gesa karena materinya cukup banyak. Mudah-mudahan aja bisa tertangkap materinya e, dan tertangkap esensinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.